lalu kita telah masuk kepada Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Suaranya jelas. Jelas ya. Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Dan kita telah masuk sedikit tentang perang Uhud ini yaitu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy Mekah mereka merasa dendam atas kekalahan pada waktu perang Badar dan juga pada peperangan-peperangan setelahnya. Lalu mereka membuat persiapan-persiapan untuk membalas dendam. Mereka mengumpulkan siapa saja yang mau diajak perang termasuk membuka relawan-relawan. <clears throat> Sehingga terkumpul 3000 pasukan dengan membawa 3000 onta dan 200 kuda pacu serta 700 perisai. Bahkan para wanita juga ikut bersama mereka untuk memberikan semangat. Pemimpin mereka saat itu adalah Abu Sufyan dan pemegang benderanya adalah pahlawan-pahlawan mereka dari suku Bani Abdiddar. Mereka berangkat dengan tujuan Madinah Sehingga mereka sampai di pinggiran-pinggiran Madinah Di sebuah lembah yang bernama Konah Dekat dengan Jabal Ainain Jabal Ainain Yang terletak di Gunung Uhud Yaitu pada hari Jumat Tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah yang lalu sampai di sini kan. Sekarang kita lanjutkan. <clears throat> Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya. Wa nuqilal khabaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla nuzulil bi binahwi usbu' Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pasukan kafir sampai di pinggiran Madinah kurang lebih satu minggu. Jadi satu minggu sebelumnya berita ini telah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyakal uriyat askariyah tahassuban lil tawari'i wa hifdan lil madinati. <coughs> Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun aktivitas militer untuk menjaga dari perkara-perkara genting serta memelihara kota Madinah. Jadi langsung Rasulullah mengumpulkan umat Islam untuk latihan militer yaitu dauriyat, askariyah kalau ada perkara-perkara yang genting dan untuk menjaga Madinah. Sudah siap. Falamma wasala al-jaishu istasyara al-muslimin haula khuttatid difa. Tatkala pasukan telah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang cara terbaik atau strategi terbaik untuk mempertahankan diri dari mereka. Jadi cara terbaik untuk mempertahankan diri dari mereka Maksudnya dari orang-orang kafir Karena sekarang ini masih belum disyariatkan memerangi lebih dahulu Peperangan ini lebih ditujukan kepada jihadud jihadud dafa' Yaitu jihad defensif mempertahankan diri Ini masih belum disyariatkan jihad tolak Yaitu jihad ofensif Karena itu baru disyariatkan setelah perang Hudaybiyah setelah perjanjian Hudaybiyah yaitu setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. <clears throat> Jadi waktu itu tatkala tentara kafir sudah sampai, Rasulullah bermusyawarah. Kalau kita lihat di sini ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Rasulullah selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, tapi keputusan final tetap di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin ini penting. Musyawarah penting Tapi harus ada yang memutuskan Kemudian keputusan final itu Dipatuhi oleh semuanya Wa kana ra'yuhu sallallahu alaihi sallam an yatahassana al-muslimuna bil Madinah fayuqatilu rijalu ala afwahil azqah wan nisa'u min fawqil buyut. <clears throat> Ini pendapat Rasulullah sallallahu alaihi pendapat beliau agar supaya kaum muslimin menjaga diri mereka di kota Madinah. Jadi mereka tetap berada di dalam kota Madinah, menjadikan Madinah sebagai benteng mereka. Jadi tidak keluar dari kota Madinah karena kalau kita lihat zaman dulu kota itu dikelilingi oleh tembok. Termasuk Madinah zaman dulu itu dikelilingi oleh tembok. Kalau kita lihat foto-foto Madinah zaman dulu ya, dikelilingi oleh tembok itu namanya Madinah. Luarnya bukan Madinah. Tanah haram maksudnya, tanah suci. Jadi pendapat Rasulullah SAW supaya kaum muslimin tetap berada di dalam Madinah, menjadikan Madinah sebagai benteng mereka. Terus bagaimana cara untuk menjaga diri? Caranya adalah orang laki-laki Kaum laki-laki memerangi musuh dari mulut-mulut ganggang. Sementara para wanita dari atas rumah. Jadi perangnya di depan gang. Orang laki berada di depan gang, kalau musuh datang baru mereka mempertahankan diri dan menyerang mereka. Sementara wanita dari atas rumah. Bantu kaum laki dari atas rumah. Jadi wanita ikut serta dalam peperangan ini yaitu walaupun tidak secara langsung berhadapan. Wa wataqahu ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay wa ka'annahu qasadal julusa fil baiti duna an yuttahama bit tafalluf. Dan pendapat Rasulullah SAW ini disetujui oleh pemimpin orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kok setuju dia? Aneh kan? Orang munafik setuju. Ternyata beliau atau dia ini setuju Tujuannya supaya bisa duduk-duduk santai di rumah Tanpa ada tuduhan absen dalam peperangan Karena kalau perang harus keluar kan Iya Orang munafik itu paling berat kalau perang Orang munafik itu paling berat kalau ada kata-kata perang dan jihad Karena jihad itu melunturkan sifat kemunafikan Nah di sini dia senang kalau di dalam rumah santai-santai aja kan nggak ada yang tahu. Jadi tanpa dituduh absen perang, tanpa dituduh sebagai al-qaidun, orang-orang yang duduk-duduk saja. Jadi dia setuju karena cocok dengan keinginannya untuk bersantai-santai dan tidak ikut berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin تحمس الشباب وألحوا على المجالدة بالسيوف في مكان مكشوف فقبل رأيهم akan tetapi para pemuda jadi para pemuda itu bersemangat mereka ngotot agar supaya diadakan peperangan secara langsung saling memukul dengan pedang di tempat terbuka Jadi para pemuda tidak mau kalau mereka hanya duduk-duduk seperti itu. Mereka ingin agar supaya mereka bisa hadir terlalu kecil Tolong. Jadi mereka ingin ada pertemuan langsung saling memukul dengan pedang di tempat terbuka dan usulan mereka ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mula-mula merasa kasihan kalau kaum muslimin harus bertemu langsung dengan mereka seperti itu, tapi ternyata mereka yang meminta dan Rasulullah menyetujui usulan mereka. Faqassama al-jaisha ila talati kata'ib Lalu Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi tiga batalion Katibatun lil muhajirin Wa hamala liwa'aha Mus'ab bin Umar Wa ukhra lil Aus Wa hamala liwa'aha Usaid bin Hudair Wa thalitha lil Khazraj Wa hamala liwa'aha Al-Habbab bin al-Mundir Ya Menjadi tiga batalion Batalion yang pertama adalah batalion muhajirin Pemegang benderanya adalah Mus'ab bin Umair. Batalion yang kedua adalah dari suku Aus. Dari orang Ansor suku Aus yang memegang benderanya Usaid bin Hudair. Batalion ketiga dari Ansor suku Khazraj yang memegang benderanya adalah Al-Habbab ibn al-Mundir. Kemudian setelah ini ikhwan wa akhwat fillah rahimahumullah wattajaha ba'da salatil asri ila jabali Uhud فلما بلغ موضع الشيخين استعرض الجيش فرد الصغار Setelah selesai salat ashar, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menuju Gunung Uhud. Jadi dari Madinah jaraknya enggak terlalu jauh, dekat cuma beberapa kilo saja. Tatkala telah sampai di sebuah tempat namanya Asy-Syaikhain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan inspeksi pasukan. Diperiksa pasukan satu persatu dan beliau menyuruh pulang anak-anak kecil. Jadi ada anak-anak yang mau ikut perang oleh Rasulullah dipuluh pulang. Kalau belum balik disuruh pulang. Jadi ada riwayat-riwayat kalau belum balik disuruh pulang. Apa tandanya balik? Yang tampak saat itu, yang jelas keluar air mani ya. Tapi yang tampak saat itu adalah keluar bulu kemaluan. Bulu kemaluan, bulu keras. Itu juga tanda seseorang telah balik Atau telah mencapai umurnya 15 tahun Yang sudah balik boleh ikut Yang belum balik disuruh pulang kembali Termasuk sahabat Abdullah bin Umar dan yang lainnya suruh pulang Padahal ikut perang, kepingin ikut perang ya Kecil-kecil kepingin ikut Masya Allah Kita lihat di sini pendidikan mereka Pendidikan Rasulullah dan para sahabat itu sukses Artinya mereka bisa memberikan motivasi yang luar biasa Sampai anak kecil pun punya semangat untuk jihad sabilillah. Namun ada beberapa anak kecil yang diperbolehkan, yang belum balik boleh ikut karena memang mereka layak untuk ikut dalam peperangan. Siapa mereka itu? Wa ajaza Rafi' bin Khatij ala sigharihi li'annahu kana mahiran fi ramyis siham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan Rafi' bin Khadij untuk ikut dalam peperangan walaupun dia masih kecil belum balik karena dia mahir dalam membedik anak panah. Jadi kecil belum balik cuma dia pintar membedekkan anak panah. Tidak kalah dengan yang sudah besar-besar dibolehkan. Ini banyak manfaatnya. Boleh silakan ikut. Faqala Samurah bin Jundub, ana aqwa minhu. Samurah bin Jundub iri. Wah, saya lebih kuat enggak boleh. Masya Allah ya Ini rebutan apa ini? Rebutan jihad kepingin mati Masya Allah Bukan rebutan hidup ya Rebutan jihad Sampai-sampai di Quran diabadikan oleh Allah Mereka-mereka yang gak boleh ikut perang Karena gak ada pernyataan Pulang nangis Pulang nangis Pulang nangis gak bisa perang Iya <clears throat> di sini Samurah bin Jundub mengatakan, "Ya Rasulullah, saya lebih kuat dari Rafiq bin Khadid. Saya kok tidak boleh ikut ya Rasulullah." Ana asra'uhu, ya Rasulullah, saya bisa banting dia loh. Saya bisa banting dia. Fa amarahuma bil musara'ah. Lalu Rasulullah menyuruh keduanya bergulat. Itu di terjemahan ada di kata-kata itu Rasulullah menyuruh keduanya berkelahi ya. Tak tepat berkelahi itu bergulat. Karena gulat dalam Islam itu boleh. Banting-bantingan dalam Islam itu boleh. Dan itu olahraganya orang laki. Yang tidak boleh itu adalah orang laka yang menjadikan wajah sebagai sasaran pemukulan. Seperti apa? Tinju, tinju itu haram. Karena sasaran pukulannya adalah wajah. Sementara wajah itu adalah tempat yang terhormat. Mukul wajah itu hukumnya haram. Kecuali dalam perang ya. Tapi kalau hukuman-hukuman kepada murid, kepada anak buah, kepada anak buah itu haram. Haram. Kecuali dalam perang ya. Jangankan mukul wajah, memenggal leher boleh kan ketika perang. Jadi musoraah bergulat, gulat itu itu olahraganya orang Islam. Gulat ya, banting-bantingan, olahraganya orang laki itu. Dan sampai sekarang kadang kita lihat sebagian syekh itu senang bergulat dengan teman-temannya. Kalau lagi bercanda itu bergulat, banting-bantingan. Itu olahraganya orang laki. Bahkan Rasulullah SAW pandai bergulat. Ada salah seorang kafir yang dia mempunyai badan sangat besar dan dia selalu menang kalau gulat. Dia nantang Rasulullah, ya Rasulullah, oh, ditawarkan Islam kepada dia oleh Rasulullah. Dia bilang, saya mau masuk Islam kalau anda bisa mengalahkan saya gulat, kata dia. Lalu oleh Rasulullah dilainya, ya ayo. Kemudian ternyata dia kalah dalam gulat itu. Lalu dia masuk Islam. Jadi di sini Rasulullah menyuruh keduanya untuk bergulat Fasara asamu rafi'an fa ajazahu aidha. Ternyata yang bisa membanding, yang menang adalah Samurah, dia bisa mengalahkan Rafi. Lalu Rasulullah mengizinkan untuk perang juga. Jadi Allah mengabadikan ya, mereka itu kalau nggak bisa perang pulang tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mau ikut perang, nggak ada senjata oleh Rasulullah suruh pulang dulu aja. Ini khusus yang sudah punya persenjataan lengkap. Akhirnya mereka pulang nangis karena nggak bisa ikut perang. Tentu saja peperangan yang syar'i. Kemudian setelah itu ikhwan wa akhwat rahimakumullah, jadi bahwasanya di antara syarat seseorang yang akan ikut serta dalam jihad itu sudah balik. Syaratnya balik. Namun ada beberapa yang belum balik boleh ikut kalau memang mereka punya potensi yang luar biasa yang bisa mengalahkan orang-orang yang sudah balik. Wa fi mawdi'i syaikhain sallal maghrib wal isya, thumma bata hunaka. Kemudian di tempat tersebut, di tempat yang bernama Asy-Syaikhain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya, kemudian tidur di sana juga. Jadi malam itu tidur di sana. Wa ayyana 50 rajulan li hiratatil mu'askar dan Rasulullah SAW memilih 50 pasukan untuk menjaga perkemahan. Karena mereka waktu itu bikin kemah ya, tidur di perkemahan, di tenda-tenda yang mereka buat, 50 orang disuruh menjadi penjaga. Falamma kana akhirul laili irta'ala qabla al-fajri fa bi bisyaud. Tatkala pada akhir malam berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh sehingga salat subuhnya di Asyaud. Jadi ini merupakan strategi ya. Jadi berangkatnya diam-diam tanpa diketahui pada waktu akhir malam ketika orang lagi lelap dalam tidur. Jadi akhir malam berangkat sebelum sholat subuh dan sholat subuhnya di sebuah tempat namanya asyau. Wa hunaka tamarrada Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay faraja'a ma'a 300 min ashabihi. Dan saat itulah membangkang tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membangkang dan dia pulang bersama 300 temannya. Subhanallah. Menggembosi pasukan kaum muslimin. Orang munafik ini, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, selalu ada kapan saja dan di mana saja. Orang munafik. Dan mereka sukanya menggembosi. Iya, gerakan pengacau mereka itu. Gerakan pengacau, gerakan perusak sukanya gembosi. Ya kayak ini Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 orang pulang kembali gara-gara diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Jumlah mereka berapa? Pada waktu perang Uhud itu belum diterangkan ya, nanti diterangkan setelahnya jumlah mereka 1000. 1000 dikurangi 300 tinggal berapa? Tinggal 700. Ini menyakitkan. Orang munafik ini menyakitkan. Menyakitkan. Tapi Rasulullah itu sangat sabar. Digembosi ya, Luar biasa. Kemudian tentu saja yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay sehingga pulang 300 orang temannya itu berpengaruh pada yang lainnya. Wasara li ajli dzalika ad-dha'fu wal ittirabu fi Bani Salimah wa Bani Haritha wa kadata tarji'ani lakin Allah. Dan hal itu membuat perasaan lemah dan kekacauan pada suku Bani Salimah dan suku Bani Haritha hampir saja keduanya ikut pulang tapi Allah memberikan ketetapan kepada keduanya untuk ikut serta dalam peperangan ini wa kana awwalan majmu' majmu' adadil muslimin alfan fa baqiya sab'umi'ah dan bahwasanya mula-mula jumlah kaum muslimin seribu tinggal tujuh ratus. Jadi orang munafik ini ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah selalu ada kapan saja dan di mana saja. Bahkan di tengah-tengah kita di barisan dakwah, mereka sukaannya menggembosi, mereka sukaannya ngacau dan mereka rata-rata membawa kepentingan sendiri-sendiri. Dakwah kalau tidak ada kepentingannya itu repot. Di antara kepentingan mereka itu adalah untuk merubah status sosial. Mungkin mereka susah, mereka merasa diuntungkan dengan dakwah jadi mereka merasa dakwah ini kalau diambil orang sangat sayang. Akhirnya mereka nggak dapat untung lagi. Sehingga dakwah itu oleh mereka dijadikan sebagai sarana kepentingan-kepentingan saja. Kepentingan untuk melancarkan kepentingan-kepentingan dia. Jadi ini kita lihat betapa sabarnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah diganggu seperti ini ini sangat menyakitkan. Masih lebih baik orang kafir daripada orang munafik. Kafir tampak Ya kan? Munafik ini yang repot. Di depan kita manisnya bukan main, di belakang nak naudzubillah. Naudzubillah di belakang. Dan munafik ini ada kapan saja di mana saja. Di kampung kita ada orang munafik, di kelurahan kita ada orang munafik, di kecamatan kita ada orang munafik, di desa kita ada orang munafik, di kota kita ada orang munafik, di provinsi semuanya. Nasional ada orang munafik, internasional juga ada orang munafik. Di mana-mana mereka ini ada. Bahkan kalau orang munafik dibinasakan oleh Allah, apa yang terjadi? Seandainya orang munafik dibinasakan oleh Allah semuanya, yang terjadi apa? Yang terjadi apa kira-kira? Jalanan ini sepi. Jalanan ini sepi karena banyaknya orang yang binasa. Ya. Orang-orang yang sholat Jumat, salat Jumat di masjid, kumpul di masjid Jumatan itu itu banyak di antara mereka yang kafir dan munafik. Ya, sholat Jumat di masjid. Tapi kita nggak nuduh orang ya. Tapi banyak di antara mereka yang kafir dan munafik. Ini sudah dikatakan oleh sahabat Hudzaifah semenjak dahulu kala. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah. Hudzaifah mengatakan, <clears throat> yakti ala nasi zamanun romaitahum ramaitahum min yaumal jum'ah lam yusib illa kafiron au munafiqun." Akan datang pada manusia suatu masa Apabila kamu lempar anak panah kepada mereka ketika Jumatan Maka anak panah itu tidak akan mengenai kecuali orang kafir atau orang munafik Artinya kita ambil batu, kita lemparlah secara acak aja Maka yang terkena lemparan itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik Karena buahnya orang KTP-nya Islam tapi dia benci Islam Ketika diajak Islam yang benar dia tuh nolak Nolak Ketika diajak mengamalkan syariat dia nolak Ketika diajak sunnah dia nolak. Ini ciri-ciri orang munafik. Atau bahkan melecehkan syariat, mencaci maki sunnah. Ini kafir. Walaupun bercanda kafir. Malangkah banyaknya di antara kita orang seperti itu. Kemudian juga Hudzaifah ini pernah mendengar, sahabat Hudzaifah pernah mendengar seorang berdoa. Seorang anak berdoa dalam doanya dia ucapkan Allahumma ahlikil munafikin. Wahai Allah binasakan orang-orang munafik. Oleh Hudzaifah ditegur, "Ya bana akhi, law halaqallahu munafikin, munafiqin lastauhashtum fit turuqat likillati salik." Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, maksudnya wahai anak muda, kalau seandainya Allah membinasakan orang munafik, kamu akan kesepian di jalanan. Karena sedikitnya orang yang berlalu lalang. Jadi kalau orang munafik benar-benar oleh Allah dibinasakan, kamu akan kesepian nanti karena banyak orang mati. Jadi jangan doa gitu. Jangan berdoa seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini sangat banyak dan kita harus sabar. Dakwah ini butuh sabar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang itu kalau nggak sabar nggak bisa di medan dakwah. Medan dakwah ini penuh dengan benturan, penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, penuh dengan macam-macam. Kalau orang setengah-setengah di dakwah bubar dia. Setengah-setengah bubar. Kalau dakwah jangan setengah-setengah, 100%. Saya telah menghibahkan diri saya untuk Allah. Resiko apapun saya akan akan apa namanya akan hadapi. Tidak ada kata berhenti dari dakwah, tidak ada kata mengundurkan diri dari dakwah. Yang ada adalah dakwah jalan terus sampai saya mati. Selama saya masih hidup, dakwah tidak akan berhenti. Itu dakwah apa namanya betul-betul 100%. Tapi kalau setengah-setengah lihat ya, prospeknya dulu ya. Ya tidak bisa dakwah Anda. Dakwah nggak bisa prospek-prospekan kalau menyampaikan kebenaran. Dakwah itu kita mungkin kita mungkin lebih banyak keluar daripada daripada masuk. Itu dakwah jalan kebenaran. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahkan dakwah itu butuh waktu yang sangat banyak. Waktu kita habis di dakwah. Waktu habis di dakwah. Orang dermawan itu bukan hanya orang mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu tingkat kedermawanan yang rendah. Itu termasuk dermawan yang merendah. Tingkat kedermawanan yang paling tinggi orang yang dermawan memberikan ilmunya. Dan itu pernah kita bahas kan pada waktu yang lalu ketika di kajian Riyadhus Shalihin tingkatan-tingkatan kedermawanan dipanjat dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adat bahwa orang dermawan tingkatannya banyak dermawan yang paling tinggi itu orang yang mendermakan ilmunya ilmunya diberikan Orang yang mendermakan waktunya, waktunya diberikan. Adapun harta itu nanti tingkat keberapa bawah. Karena harta kalau orang punya harta ngeluarkan uang itu gampang. Tapi ngeluarkan ilmu, ngeluarkan waktu, ngeluarkan tenaga, itu semua adalah dermawan, berderma. <clears throat> Jadi dakwah ini nggak bisa setengah-setengah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita harus siap dengan segala-galanya. Kemudian bagaimana supaya kita tidak kecil hati menghadapi orang munafik yang selalu ada menghadapi para pengacau, para penfitnah. Caranya adalah kita harus punya lautan atau telaga hati. Jadi hati kita ini harus diibaratkan telaga. Karena kalau hati kita ibarat gelas, maka kita akan selalu sumpah. Sekarang ada satu gelas air, kemudian satu gelas air itu diisi serbuk yang sangat pahit. Tidak kira satu gelas air itu rasanya bagaimana? rasanya akan pahit karena dia kecil kemudian dimasuki serbuk menjadi pahit. Tapi bagaimana kalau serbuk itu dimasukkan ke danau? Ya. Danau yang dekat di mana Malang ini? Itu danau Toba jauh ya. Di Malang danau yang dekat mana? Di Ngantang. Iya. Itu kita datang ke sana kita kasih serbuk yang pahit. Yang terjadi apa di danau itu? Yang terjadi serbuknya hilang dia tetap nggak main. Kenapa? Karena dia besar, dia telaga, dia besar sekali. Demikian pula kita dalam hidup. Hidup ini bisa pahit, bisa manis. Tergantung kita menyikapi kehidupan. Kalau kita punya sifat seperti gelas tadi, kita akan sumpek dalam hidup. Ada masalah sedikit, kita terpengaruh. Masalah sedikit terpengaruh. Ada omongan gini bingung, ada omongan gitu kita hancur, ada begitu mundur, bubar, nggak bisa kita hidup. Tapi kalau dada kita, hati kita lapang seperti telaga tadi, seperti danau tadi, ada masalah apapun masuk aja, masuk santai aja. Kalau ada yang salah diperbaiki. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki lebih lebih, lebih bagus lagi dan seterusnya. Demikian pula kita menyikapi orang-orang munafik kayak gini, nggak usah dipikiri. Orang munafik nggak usah dipikiri. Kita berdoa kepada Allah dan kita mengatur cara-cara dalam menyikapi mereka. Karena kalau orang seperti ini kita pikiri, kita akan putus asa. Karena banyak orang-orang yang merusak dakwah atau banyak orang-orang yang mengacau. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwatin la rahimahumullah wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa jabali Uhud min tariqin qasir yatrukul aduwa fi janibil gharb hatta nazala fi syi'bi 'inda fadil wadi ja'ilan dhahrahu ila ila hidabi Uhud wa bidzalika sara al-adumu hailan bainal muslimin wa bainal Madinah. Kemudian setelah itu berangkat terus 700 pasukan ini bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di dekat Gunung Uhud di sebuah jalan pendek yang dibiarkan agar supaya musuh berada di sebelah gharb, di sebelah barat. Jadi musuh supaya di sebelah barat. Rasulullah waktu itu berada di sebuah bukit dekat tempat masuk menuju lembah sehingga Rasulullah menjadikan punggungnya itu berada di kaki Gunung Uhud dan musuh itu berada di antara kaum muslimin dan Madinah. Jadi maksudnya di sini ini ini adalah strategi untuk mengepung musuh. Jadi musuh berada di dalam, ya kan? Jadi musuh itu berada di antara kaum muslimin dan Madinah. Jadi musuh berada di dalam. Masuk ke dalam ke Madinah, keluar berhadapan dengan muslimin. Artinya di sini Rasulullah dan kaum muslim mendapatkan posisi yang sangat strategis sekali. Ini di antara kepandaian cara mengatur strategi perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar musuh telah dikunci, bisa masuk nggak bisa keluar. وهناك عبأ الجيش وعين خمسين رجلا من الرماة على جبل yu'rafu bi jabal يعرف ruma bi بقيادة عبد ibn Jubair al-Ansari. dan di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukan dan Rasulullah memilih 50 pasukan sebagai pemanah di atas gunung Ainain yang sekarang dikenal dengan Jabal Rumah, Jabal atau Gunung Pemanah. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Dan ini sampai sekarang masih ada gunungnya ya, dikenal dengan Gunung Ar-Rumah. Di sanalah tempat para pelempar anak panah, pembedik anak panah di sana, 50 orang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah memilih mereka, Rasulullah memberikan wasiat wa amarahum an yadfa'ul khayla wa يدفعوا الخيل muslimin wa aqtada lahum an la yatruku makanahum hatta ya'tiya amruhu sawa'un intasara muslimun أو انهزموا Rasulullah memerintahkan kepada 50 pemanah itu untuk me mengusir kuda-kuda yang datang ke mereka. Jadi kuda diserang dengan panas sehingga nggak bisa masuk. Kemudian supaya mereka melindungi punggung kaum muslimin. Dan Rasulullah menekankan kepada mereka, jangan meninggalkan tempatmu sampai ada perintah untuk meninggalkan tempat itu. Orang Islam kalah atau menang nggak masalah. Ini wasiatnya Rasulullah ya. Ini nanti kelihatan bahwa kalau orang itu melanggar aturannya pemimpin pasti kalah. Jadi kata Rasulullah, kamu berada di gunung terus, kamu laksanakan tugasmu, kalau ada kuda datang kamu panah, kamu lindungi kaum muslimin dan kamu jangan meninggalkan tempatmu. Jangan turun dari gunung. Apapun yang terjadi jangan turun. Walaupun telah ada berita kemenangan jangan turun. Walaupun ada berita kekalahan jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Kalau ada perintah turun baru turun. Tapi ternyata nanti kelihatan mereka melanggar di sini akhirnya mendapat kekalahan karena karena melanggar melanggar nasihatnya pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'atba'al musyrikuuna jayshahum wa taqaddamu ila sahatil qatl tuharriduhum niswatuhum wa hunna yatajawwalna fis sufuf wa yadribna bid-dufuf wa yuthirna al-abtal wa yanshudna al-abyad in taqbalu nu'anik wa naf wa namarik aw tadabbaru nufarik firaqun ghairu wamik. Ya. Demikian pula orang-orang musyrik memobilisasi pasukan mereka dan mereka maju ke medan pertempuran, mereka diberikan semangat oleh para wanita. Sambil para wanita itu keliling di barisan-barisan mereka dan menabuh rebana-rebana dengan mengobarkan semangat para pasukan. Seraya para wanita itu mengumandangkan anasid anasid ya, ini untuk memberikan semangat memberikan motivasi. Apa isi anasidnya? Kalau kamu maju ke depan, kami akan merangkulmu dan kami akan membentangkan permadani-permadani. Kalau kamu mundur, kami akan pisah denganmu, perpisahan yang nggak mungkin ketemu lagi. Jadi kalau kamu maju nanti dapat saya, ya wanita-wanita ya, karena mereka yang dicari adalah dunia. Wa yadhkurna ashabal liwa fi wajibihim qailat. Kemudian para wanita menyebutkan pula menyebut para pemegang bendera kafir tentang kewajiban-kewajiban para pemegang bendera tersebut waihan bani abdiddar waihan umat al-adbar darban bikul lipatar. wahai bani abdiddar wahai pelindung pasukan dari belakang pukullah musuh dengan pukulan dan dengan pukulan senjata tajam jadi di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah yang bisa kita ambil faedahnya pertama-tama bahwasanya <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Bahkan ada kalanya Rasulullah mengalah tidak mendahulukan pendapatnya justru memilih pendapatnya para sahabat. Jadi Rasulullah musyawarah tapi tetap keputusan final di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini juga tampak betapa para sahabat itu gagah berani. Jadi di sini para sahabat gagah berani, para pemuda tidak mau kalau hanya perang dari rumah, tapi mereka ingin ketemu langsung dengan beradu pedang di tempat terbuka. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pandai mengatur strategi perang. Jadi Rasulullah pandai dalam segala hal. Kemudian juga bahwasanya syarat ikut jihad fisabilillah adalah harus balik. Harus balik. Namun ada juga yang belum balik boleh diikutkan kalau mereka mempunyai kemahiran yang tidak dimiliki atau yang sebanding dengan orang-orang balik. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya orang munafik itu ada kapan saja dan di mana saja. Di antara sifat orang munafik adalah selalu menggembosi jalan dakwah. Menggembosi jalan dakwah. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang munafik. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih orang-orang yang pandai memanah untuk mereka memanah orang-orang kafir dengan dipimpin Abdullah bin Jubair al-Ansari dan ini merupakan manakib atau kelebihan sahabat Abdullah bin Jubair al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang besar. Seseorang itu bisa baik gara-gara wanita dan bisa buruk gara-gara wanita. Seperti di sini mereka menjadi buruk gara-gara wanita. Jadi wanita punya pengaruh besar, termasuk negara ini bisa baik karena wanita, bisa rusak karena wanita. wanita walaupun tampaknya lemah punya kekuatan yang luar biasa. Kita lihat kalau ada orang laki besar, biasanya di balik orang laki itu ada wanita. Wanita yang besar di belakang Rasulullah ada siapa? Ada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab.